Pak Sudaya, selamat siang. Selamat siang. Silahkan Pak komentar Anda. Ya, ini menunjukkan semakin tidak berwibawanya pemerintah terhadap masyarakat. Saya yakin ini kalau zaman Soeharto nggak akan terjadi seperti ini. Sekarang ini kan orang pada kurang ajar. Lihat aja tuh anak-anak kecil aja berani ngeledek presiden sekarang. Jadi kan semakin tidak berwibawanya pemerintah terhadap masyarakat. Dan saya ingatkan, masyarakat Indonesia itu harus di dalam tanda petik dibina bukan dengan cara-cara yang terlalu demokrasi ala Amerika ala eh, bangsa asing yang mengagungkan HAM ya kita belum waktunya ke situ kita itu harus dibina dengan ala Cina karena kita punya karakter masyarakat yang sama kalau akan didiamkan terus seperti ini ya nanti akan jadi seperti itu terus ujung-ujungnya anarki ujung-ujungnya menjadi negara yang gagal nanti terima kasih. Terima kasih Pak Paulus, selamat siang. Ya Bu, saya setuju dengan pendapat opini dari Bapak tersebut. Menurut kami tuntutan warga tersebut untuk membuka akses jalan baru tidak demikian caranya Bu. Menuntut untuk akses jalan baru tidak hanya menuntut jasa marga, tapi juga pengembang perumahan yang sudah bertebar, apalagi di daerah Tangerang tersebut. Memang bagi warga yang tinggal sekitar komplek perumahan harus ambil risiko, seperti mereka terkurung oleh tembok perumahan. Jadi solusinya Eh, ialah yang terbaik adalah musyawarah oleh Pemda setempat, pengembang perumahan dan jasa marga. Dengan cara demikian, mungkin tidak ada masa yang terganggu oleh ulah penyiksaan dengan penutupan jalan tersebut. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan itu kan berbagai penting keperluan, Bu. Jadi eh, mereka tidak tahu sebab musabab kau jadi korban gitu. Jadi harusnya uh, Polri ini bertindak tegas, Bu, agar tidak terulang di lain hari. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Paulus. Pak Andre, selamat siang. Ya, selamat siang. Silakan Pak, komentar Anda. Ya, eh, ini akibat dari kadang-kala -kadang tuh eh, Satpol, Satpol PP itu bertindak terlalu sih juga kadang-kala ya. Ini akibat dari ya tindakan aparat juga yang memberi suatu kurang-kurang kepada Satpol PP itu kadang-kala -kadang, ya kurang ajar itu eh, bertindaknya. Cuman ketok kepala warga aja tanpa uh, akibatnya ya begini terjadi tidak kepercayaan masyarakat kepada para karakter kawasan ini. Ya Satpol PP juga dalam melaksanakan tugasnya harus bisa menahan diri. Terima kasih Bu. Hmm, baik, terima kasih Pak Andre. Selamat siang Pak Abad. Ya, selamat siang. Ya, hal-hal ini kan terjadi karena saluran-saluran sistem kita nih hanya di atas kertas aja bagus, tapi nggak jalan. Kan, jadi harus pakai kekerasan atau pamer kekuasaan atau otot atau masa baru mungkin itu bisa jadi ada jalan keluarnya ya seperti orang DPR juga main power bikin gedung uang ratusan miliar sudah dibanding jadi kalau sistem-sistem komunikasi nggak jalan kayak jadi kayak zaman purba lagi baik terima kasih baik terima kasih Pak Robert